pada eh, amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala beserta sesama kita. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan kepada para jamaah untuk dapat memenuhi sok-sok yang masih kosong demi sempurnanya sholat. Dan kemudian hari kemenangan ini saya mohon kepada ibu-ibu untuk ikut salah. Bapak-bapaknya mari kita dengungkan dan kumandangkan takbir. الله أكبر وأكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الله عليه وآله وسلم Nabi Anda telah mengatakan Lissaimi farhatan Untuk orang yang berpuasa Yang telah selesai menunaikan, menunaikan ibadah puasanya Ada dua kemenangan Dua kebahagiaan Kebahagiaan yang pertama adalah ketika berbuka puasa alias hari raya Idul Fitri. Itu adalah kemenangan dan kebahagiaan yang pertama karena kita telah memenangkan hawa nafsu kita yang biasanya kita makan kita stop untuk makan yang biasanya kita malas atau bersantai-santai setiap malamnya kita tunaikan ibadah untuk qiyamul lail dan salat tarawih yang biasanya malas Al-Qur'an maka ketika Ramadan dia memenangkan dengan membaca Al-Qur'an yang kurang bersodakoh dengan Ramadan dia giat bersodakoh dan yang lain-lainnya kebaikan maka Allah berikan simbolis dalam dunia adalah kesenangan yang disebut dengan hari kemenangan yaitu Idul Fitri itu yang pertama dan yang lebih pentingnya adalah yang kedua wa indalika rabbih ketika nanti kita berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh ketika kita sudah dipanggil oleh Allah masing-masing di antara kita pasti akan menjumpai Allah akan menunaikan panggilan Allah Jalla Jalaluh yaitu apa yang seperti di dalam Al-Qur'an dan diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu nafsin dha'iqatul maut bahwa setiap jiwa, setiap individu, tidak siapapun juga, lelaki perempuan, yang kaya yang miskin, yang menjabat atau rakyat, yang ustadz atau murid, yang sehat ataupun yang sakit, semuanya akan merasakan kematian. Yang namanya dirasa, kalau kita perhatikan, ada yang manis, ada yang pahit. Inilah kematian yang akan kita hadapi nanti yaitu adalah mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Ini yang kita harapkan. Allah Nabi Muhammad berjanji bahwa orang yang berpuasa dengan sebaik-baiknya dia melawan hawa nafsunya dia bangun malamnya dia segala-galanya yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad farhah yang kedua, senang yang kedua ketika dia akan menghadapi sakaratil maut, menghadapi goncangan sakaratil maut, maka dia akan gembira, dia akan menghadap dengan senyum, dia akan berakhir dengan kalimat la ilaha illallah hanya ketika kita Idul Fitri dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya kalimat Allahu Akbar tidak diucapkan kecuali dengan kita kemenangan. Ketika kita melawan penjajah yang diungkapkan adalah kalimat Allahu Akbar. Begitu juga di dalam Idul Fitri. Ketika kita menang ketika melawan hawa nafsunya maka kita mengucapkan Allahu Akbar maka yang paling patut adalah orang-orang yang telah menang di dalam bulan puasa Makanya kemenangan kita ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Seperti kalau kita sebagai orang adalah orang sebagai warga negara, kita menang di dalam meraih kemerdekaan ini melawan penjajah, maka yang lebih susah adalah menjaganya. Bukan di dalam perjuangannya memang betul-betul susah, tetapi menjaganya itu adalah lebih susah. Begitu juga ketika kita menang di dalam Ramadan, kita harus melestarikan Ramadan ini dalam kehidupan kita. Jangan sampai Ramadan telah pergi, maka ibadahnya akan pergi. Kun rabbaniyan walatakun ramadanian. Jadilah anda beribadah karena Rabb karena Allah Jalla Jalaluh jangan sekali-kali walatakun ramadanian. jangan sekali-kali ibadah karena Ramadan karena kalau karena Ramadan Anda biasa sholat di dalam Ramadan, nanti keluar Ramadan Anda tidak sholat. Anda biasa memenuhkan masjidnya di dalam bulan Ramadan. Ketika Anda karena beribadah karena Ramadan, Anda tidak kenal masjidnya di selain Ramadan. Anda biasa berpuasa, Anda berbiasa berbuat baik di dalam bulan Ramadan. Kalau Anda beribadah karena Ramadan, maka Anda setelah Ramadan tidak akan kenal dengan kebaikan lagi wal billah. Maka anda beribadah bukan karena Allah. Anda beribadah karena Ramadan. Ramadan tidak akan memberikan pahala kepada Anda. Ramadan tidak akan memberikan apa-apa yang akan memberikan hanya Allah Jalla Jalaluh yang menilai hanya Allah maka anda semuanya harus ingat mumpung masih di awal daripada syawal setelah kita menyelesaikan Ramadan 30 hari dengan rahmatnya Allah diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya maka kita tinggal menjaga kemenangan ini jangan sampai kita kotori pertama kali dengan ajakan Allah Jalla Jalaluh wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la inilah ajaran baginda Nabi Muhammad inilah yang dialu-alukan oleh Allah Jalla Jalaluh mari kita apa luruskan barisan kita. Jangan sekali-kali kita berpecah belah. Jangan sampai kita memecah belah. Ini yang paling dibenci oleh Allah dan paling dibenci oleh baginda Nabi Muhammad. Kita di dalam ahli Ramadan Kita dalam Idul Fitri Kita setelah selesai daripada Ramadan Kita hubungkan tadi hablum minallah Ramadan antara hamba dengan Allah Sekarang Idul Fitri Allah sedang membuka Mari kita hablum minan nas Ayo kita saling salam-salaman Ayo kita saling maaf-maafkan Ayo yang sering dikenal dengan membaca doa Minal aidin wal faizin yang mana kita sering ucapkan mungkin sebagian tidak tahu apa artinya minal aidin wal faizin itu adalah sebagai kata-kata yang manis kata-kata yang harmonis kata-kata yang dianjurkan oleh para ulama, oleh yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita saling doa mendoakan ketika kita berkunjung kepada saudara kita, ketika kita bertemu sambil mengucapkan minal aidin. Itu adalah doa, doa dari orang yang mengucapkannya. Semoga Anda tergolong daripada orang-orang yang aid. Yang aid itu adalah yang kembali suci, bersih daripada seperti anda dikeluarkan dari perut ibu anda wal aidin minal aidin wal faizin semoga anda juga tergolong daripada orang-orang yang faiz yang menang yang berjaya inilah orang muslim satu sama lainnya saling doa mendoakan tidak hujat menghujatkan tidak ini dan itu dan dianjurkan di dalam Ramadan di dalam Idul Fitri adalah untuk saling silaturahim karena silaturahim itu banyak manfaat dan ini adalah yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad. Silaturahim di antara faidahnya adalah untuk Anda mendapatkan rezekinya diberkahkan oleh Allah Jalla Jalal. Istrinya menjawab, istrinya menjawab, "Ya Rasulullah, ayahnya sudah meninggal tapi ibunya masih ada ya Rasulullah sudah tua di sana ya Rasulullah. Kata Rasulullah menyuruh Bilal dan Suhaib, ya Bilal, ya Suhaib, pergilah kamu ke tempatnya Ummu Alqamah. Ibu Alqamah akhirnya lari ke tempat Ibu Alqamah, sampaikan salam dan bilang Rasulullah ingin berjumpa dengan kamu. Kalau engkau tidak bisa jalan ataupun merasa udur karena sudah umur, maka Rasulullah siap untuk mendatangi kamu. Maka Ibu Alqamah ketika mendapatkan salam dari Rasulullah, gembira luar biasa sambil mengatakan, "Saya akan datang ke Rasulullah." Walaupun saya merangkak, saya akan datang ke Rasulullah karena yang memanggil adalah Rasulullah. Sampai datang ke tempatnya Rasulullah Coba dengarkan seorang ibu, seorang orang tua begitu sayangnya kepada anak. Rasulullah tahu ibu itu biasanya kadang-kadang bohong tentang anaknya. Anaknya jelek dikatakan baik, Anaknya nakal dikatakan tidak nakal. Anaknya bodoh dikatakan pandai. Inilah kebiasaan ibu karena sayangnya luar biasa kepada anak. Rasulullah bertanya kepada ibunya Rasulullah tahu. Biasanya ibu ini akan bohong. Maka Rasulullah ketika berjumpa mengatakan, Ya ibu Alqamah, jangan kamu bohong. Jujur kepada aku, aku akan bertanya sesuatu. Ketika itu terkejut ibu Alqamah. Dipanggil langsung dikatakan jujurlah kamu jangan bohong. Kalau kamu bohong kata Rasulullah, Allah akan turunkan wahyu yang sebenarnya itu bagaimana? Akhirnya Ibu Alqamah mengatakan, "Ya ya Rasulullah, saya akan jujur. Saya janji akan jujur." Baru Rasulullah bertanya, "Ya wahai Ibu Alqamah, bagaimana sesungguhnya keadaan anakmu Alqamah?" Ibu tetap ibu. Dia menjelaskan kebaikannya yang kejelekannya tidak diterangkan. Ibu Alqamah mengatakan, Ya Rasulullah, Alqamah anak baik Ya Rasulullah. Dia sholat setiap waktu di masjid. Dia jihad luar biasa. Sodakoh tidak putus. Dan seterusnya dan seterusnya kebaikannya disebutkan. Kemudian berhenti Ibu Alqamah. Rasulullah cerdik. Ketika itu bingung. Masa orang baik tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah. Rasulullah fatin. Rasulullah sifatnya fatanah cerdik. Ini tahu jawabannya seorang ibu. Ibu pasti selalu membawa kebaikannya, tidak membawa kejelekannya. Kata Rasulullah, "Naam, betul kamu. Ini hubungan Alqamah dengan Allahnya begini." Tapi saya mau tanya satu lagi, wahai Ibu Alqamah, bagaimana hubungannya kamu Alqamah dengan kamu ya Ibu Alqamah? Ketika ditanya begitu terkejut Ibu Alqamah. Sudah janji tidak akan bohong. Maka Ibu alkoma menjawab dengan jujur, Ya Rasulullah, kalau hubungan aku dengan alkoma memang betul aku sakit hati dengan alkoma ya Rasulullah. Aku sakit hati ya Rasulullah dengan alkoma. Kenapa wahai Ibu Alkomah? Kenapa ini alkoma sudah dalam sakaratil maut? Tolong maafkan kenapa sebabnya? Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak sakit hati ya Rasulullah? Aku lahirkan dia. Aku mengandungkan dia sembilan bulan kurang lebihnya. Sakit demi sakit. Aku tahan ya Rasulullah. Lahir tidak ada penyakit yang lebih sakit daripada melahirkan ya Rasulullah. Aku sabar ya Rasulullah. Hilang rasa sakitnya ketika mendengarkan tangisan Alqamah yang pertama ya Rasulullah. Karena sayangnya bangganya aku dengan Alqamah ya Rasulullah. Ketika aku punya, maka aku utamakan Alqamah daripada diriku ya Rasulullah. Aku kadang-kadang tidak makan biar aku berikan kepada Alqamah. Baju aku tidak ganti biar untuk Alqamah. Segala-galanya Alqamah. Aku tidak tidur biar Alqamah tidur dulu ya Rasulullah. Bahkan kadang-kadang sakit aku mengharap harapkan. Kalau boleh sakitnya anakku Alkoma pindahkan kepada aku ya Rasulullah. Segala-galanya aku berikan kepada Alkoma. Didik Alkoma sampai Alkoma besar. Sampai aku mengharapkan mudah-mudahan dia punya istri, punya idi dan seterusnya. Akhirnya ketika dia nikah ya Rasulullah. Ini yang menjadikan sakit aku. Dengarkan ini dengarkan. Jangan sampai kita terbuat seperti apa yang dibuat oleh Alqamah wal billah. Apa yang dikatakan oleh Ibu Alkomah ketika nikah ya Rasulullah dia nomor satu kan istrinya dan nomor dua kan aku ya Rasulullah dia mengutamakan istrinya daripada aku ya Rasulullah padahal aku segala-galanya ya Rasulullah aku sakit hati ya Rasulullah dengan anakku ya Rasulullah. Kalau apa-apa istrinya terlebih dahulu ya Rasulullah. Maka aku tidak bisa memaafkan dia ya Rasulullah. Sakit sudah sampai dalam. Dulu aku utamakan anakku ya Rasulullah. Aku utamakan, utamakan, utamakan sampai kepada diriku sendiri. Apalagi orang lain. Untuk Alqamah anakku. Sekarang Alqamah mementingkan orang yang baru kenal ya Rasulullah. Walaupun dia istrinya. Aku ibunya ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, nah betul juga ini adalah sesuatu yang hak tapi sekarang dalam keadaan sakaratil maut mau mati ya Umma Alqamah tolong ampuni belum bisa ya Rasulullah aku masih sakit sakit kata Rasulullah kalau engkau tidak ampuni dia dia akan mati dalam keadaan suul khatimah dia akan mati tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Allah tidak akan izinkan namanya disebut dengan lisannya dan hatinya oleh hambanya yang tidak diridhoi oleh ibu dan ayahnya maka akhirnya ibunya dimintai tidak. Rasulullah tidak kalah pikir. Rasulullah menyuruh para sahabat, "Wahai sahabat, ini untuk menegur, untuk menggoncangkan hati ibu kepada anaknya. Kuyuk kumpulkan kayu bakar. Sahabat dengan cepat mengumpulkan kayu bakar di depannya ibu dan ibunya Alqamah. Maka ibu tetap ibu, sayang kepada anak walaupun bencinya luar biasa. Ibunya terkejut ketika kayu sudah disusun-susun. Maka akhirnya ibunya bertanya naluri sebagai ibu, "Ya Rasulullah, dah terasa. Untuk apa kayu ini dikumpulkan?" Rasulullah sengaja cerdik untuk menggerakkan, maka akhirnya Rasulullah menjawab, "Ya Umma Alqamah, ini adalah untuk membakar anakmu." Ah, Anakku mau dibakar? Jangan ya Rasulullah. Jangan ya Rasulullah. Inilah orang tua sayangnya luar biasa walaupun sudah dibuat demi dibuat dibuat ini nomor dua kan dan diterusnya tapi masih sayang kepada anaknya luar biasa jangan ya Rasulullah jangan kau bakar ya Rasulullah kesianilah anakku ya Rasulullah lantas bagaimana kalau tidak dibakar sebentar lagi akan dibakar di kuburan di akhirat lebih daripada api ini lebih panas lebih dahsyat katanya Rasulullah kalau engkau tidak ampuni saya akan bakar katanya lebih baik kamu ampuni dan seterusnya akhirnya ibu tetap ibu maka ibunya mengatakan ya Rasulullah saya ampuni anak saya ya Rasulullah saya maafkan anak saya ya Rasulullah akhirnya Rasulullah mau memastikan apakah ini keluar dari mulutnya saja atau dari hatinya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal ya Bilal ya Suhaib pergi kamu ke rumah Alqamah bukti bisa mengucapkan la ilaha illallah atau tidak. Lari Bilal dan Suhaib sampai ke depan rumahnya Al-Qamah terdengar kalimat la ilaha illallah. Kemudian meninggal Al-Qamah dalam keadaan husnul khatimah. Sorganya ada di dalam ibunya, bapaknya. Ini adalah sebagai ibrah untuk kita. Jangan sampai kita menyakiti ibu dan ayah. Padahal bukan durhaka, cuma mempenomorduakan ibunya daripada istrinya. Bagaimana zaman sekarang ada banyak orang yang suka membantah ibu dan bapaknya. Ada yang sudah keras suaranya kepada ibu dan ayahnya. Ada yang kadang-kadang mengambil, ada yang sampai mau membunuh dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kita dalam hari raya Idul Fitri, kita mohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ampunan oleh Allah Jalla Jalaluh. Dijadikan